Doa meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar penguasa kita menjadi penguasa yang saleh. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Ya Allah perbaikilah keadaan penguasa kami. Jadikan mereka orang-orang yang saleh dan jadikanlah bitanahnya bitanah yang saleh, teman dekat teman dekat yang saleh. Semoga diberikan kekuatan untuk tetap di atas keislaman dan sunnah, tetap di atas tauhid dan sunnah. Ini juga Jangan dianggap remeh, penting. Bahkan menjadi siri khas ahlu sunnah. Yang membedakan dari mereka ahlu balal adalah mendoakan kebaikan pada penguasa. Itu perbedaan yang sangat jelas. Kata Imam al barbahar dan siapa yang berdoa kebaikan untuk penguasa, maka dia adalah ahlu sunnah. Al-Kamakala rahimahullah. Secara maknanya, bahwa siapa yang mendoakan kebaikan pada para penguasa, itulah ulama atau itulah ahli sunnah yang perbaikan dengan ilmu. Sebaliknya siapa yang mendoakan kejelekan kepada para penguasa, berarti dia sahibu hawa, pengikut hawa nafsu, ahlul bid'ah, ahlul bala. Dan secara bahir juga sangat jelas perbedaan antara keduanya. Yang satu akil, yang satu gairu akil. Yang mendoakan kebaikan pada penguasa, akil berakal sehat. Buktinya, ketika Fudal bin Iyad berkata, sungguh kalau aku memiliki satu doa yang dikabulkan, aku akan doakan penguasa. Cuma satu doanya yang dikabulkan. Kalau aku punya satu doa yang dikabulkan, aku akan doakan penguasa. Para pendengarnya, murid-muridnya bertanya, Ya Syekh, kenapa? Enggak doakan dirimu atau keluargamu. Kalau aku doakan untuk kebaikan diriku, maka cuma aku. Tetapi kalau aku doakan kebaikan penguasa, maka dia baik dan baiklah seluruh rakyatnya termasuk aku. Lihat cerdasnya. Akil, cerdas. Kalau aku doakan untuk diriku, maka hanya diriku yang dapat. Tapi kalau aku doakan penguasa, maka penguasa jadi baik, maka rakyatnya juga jadi baik dan di antara rakyatnya adalah aku. Jadi aku dapat dapat juga. Subhanallah, ini namanya akil. Tapi sebaliknya, betapa jahilnya ghairu aqil, orang-orang yang mendoakan kejelekan pada penguasa. Allahumma la'an ta'ud. ya Allah laknatlah ta'ud ini, penguasa ini yang lalim dan zalim dan seterusnya dan seterusnya. Baik, kalau dikabulkan, penguasamu tidak dilaknat. Berarti kamu dipimpin oleh orang yang terlaknat. Kira-kira kayak apa negaranya kalau penguasanya mal'un, penguasanya dilaknat? Ta'udzubillah. Rakyat yang sengsara karena penguasanya mal'un. Ya kan? Itu namanya bodoh. Jahil, tidak akil, tidak berakal sehat dia. Kok didoakan malah kejelekan? Berarti kamu senang dengan penguasa yang jelek. Suka dengan penguasa yang jelek. Nah, Allah, Ahli sunnah tidak demikian. Menyatakan Allahumma aslih ulata umurina. Gerakan-gerakan ISIS Syiah masih belum tampak secara terang-terangan di masyarakat kita. Pertanyaannya apa saja ciri-ciri mereka dan bagaimana kita bisa mendeteksi guna mengantisipasinya. Barakallahu fikum. Pertama sudah disebutkan tadi. Mereka biasa kerjaannya menggibahi ulama dan umara. Itu hobinya mereka. Tidak di majlis, tidak di kajian. Lalu isinya seperti itu. Yang kedua, sering mereka kalau bikin kajian sembunyi-sembunyi di rumah-rumah. Tidak boleh ketahuan orang lain. Ini juga ciri-ciri berikutnya. Yang ketiga, bahwa mereka dalam keadaan bersikap kepada ahlu sunnah atau membenci ahlu sunnah dan selalu memfitnah ahlu sunnah dengan berbagai macam fitnah. Karena mereka tahu yang paling menentang mereka adalah ahlu sunnah, Salafiyu. Dan masih ada ciri-ciri lainnya. Ada pun ciri jenggot, jubah, yaitu keliru. Kenapa saya katakan keliru kalau cirinya itu? Cirinya seperti itu ya para ulama kita juga pakai jenggot semua. Dan para ustadz kita juga pakai jubah semua. Dan para kiai-kiai kita juga sama seperti itu. Pakai imam, pakai jubah, pakai... Karena Allah itu keliru. Kenapa? Karena Rasulullah SAW yang menyuruh. Ahful liha. Waqasus syawarib. Kama kala SAW. Biarkan jenggot. Dan potonglah kumis. Itu sunnah. Maka kalau ciri-cirinya berjenggot, ya kita kenal semua semasjid. Karena bina'azakumullah itu bukan ciri-ciri. Tapi ciri-ciri yang tadi itu sangat jelas, sangat gamblang pada mereka. Apakah ada benarnya keinginan mewujudkan daulah Islamiyah untuk dunia di bawah satu kepemimpinan atau satu Suatu yang mustahil. Tidak mustahil. Tetapi caranya tetap sama. Kalau kemudian penguasa kita, Alhamdulillah dengan doa kita dan upaya nasihat kita, Alhamdulillah menjadi seorang yang berpegang dengan sunnah dan tauhid. Mustahil atau tidak mustahil? Tidak mustahil. Kemudian negara lain juga begitu. Kemudian negara lain juga begitu. Maka para ulama ini bersatu. Dan para umara berbicara. Berembuk. Bisa jadi satu satu kekuasaan di seluruh dunia. Tidak mustahil. Enam. Apalagi beritanya juga ada insya Allah. Diriwayatkan dari akhir zaman. Akan dikuasai. Atau dipimpin oleh seorang imam yang namanya Muhammad ibn Abdullah dari Quraisy. Apakah kelompok Sururiyah seperti Al-Halabi Arifin Badri merupakan sebalang kelompok Khawarij? Belum. Tetapi mereka berbaik-baikan dengan beberapa tokoh-tokoh mereka. Dan di radio mereka diundang Al-Arifi yang jelas-jelas dia mendukung Khawarij. Di radio mereka, TV mereka. Demikian pula Al-Halabi, seorang murji yang mereka undang pula mereka kerjasama juga. Kenapa? Itu dikhawatirkan. Sehingga walaupun belum dikatakan khawarij, tetapi pemikiran dia sudah pemikiran hizbiyah. Pemikiran yang merangkul semua kelompok. Nah, Apakah isu dengan Al-Qaeda itu sama? Tidak sama. Bahkan mereka saling berperang, saling bunuh. Di Suriah sana. Memiliki daerah kekuasaan masing-masing. Maka kalau Khawarij mau berangkat ke sana, mau ikut mana? Ikut ISIS, kamu diperangi oleh Khawarij. Ikut Khawarij, kamu diperangi oleh ISIS. Mau ikut mana? Dua-duanya Khawarij. Dan Khawarij sejak dulu berpecah-pecah. Dan saling berperang di antara mereka. Apakah biasa dalam ijtihad dalam salafi? Maksudnya. Al-ijtihad dalam masalah hukum-hukum syariat itu yang pantas untuk beristihad adalah para ulama. Karena mereka memiliki perangkat-perangkatnya. Memiliki ilmunya. Memahami Quran, memahami sunnah. Memahami pula usul fiqh. Memahami pula mereka kaidah-kaidah fiqhiyah. Apalagi bahasa Arab mereka sudah memang pakarnya. Maka mereka pantas untuk beristihad. Adapun kita, istihad kita adalah diantara istihad-istihad para ulama. Bisa dikatakan istihad, tetapi istihad diantara istihadnya para ulama. Syekh Bin Bas menyatakan begini, Syekh Al-Bani menyatakan begini, Syekh Salah Fawajan mengatakan berbegini. Masing-masing dengan dalil-dalilnya dengan ijtihadnya. Nah kita melihat di antara tiga ini. Mana yang lebih rajih? Itu juga ijtihad. Ini sepertinya dalilnya lebih mantap, lebih maaf, lebih uh, meyakinkan. Saya pengen ini. Jangan para ulama sudah berpendapat tiga, kamu mengatakan tiga-tiganya salah. Saya punya yang keempat. Ya, ini tidak boleh. Kenapa? Karena dia berarti lancang keluar dari Istihadnya para ulama. Pada zaman sekarang ini banyak sekali syekh, ustaz yang dulunya salafi tapi menyimpang dari jalan akar salafus saleh. Padahal mereka mengetahuinya. Apakah mereka termasuk dai-dai ala abu abi jahannam? Allah. Kita tidak menyatakan mereka dengan sebutan-sebutan yang seperti itu atau sebutan yang lebih daripada itu. Kita berbicara sesuai dengan keadaan, sesuai dengan wakar. Paling tidak kita katakan bahwa dia dalam keadaan memiliki syubhat atau dikatakan bahwa dia adalah orang yang memiliki uh, pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah. Atau kalau dia sudah kelihatan memang menyerang sunnah, baru kita katakan dia aduh sunnah, musuh sunnah. Nah, sampai kalau mengajak kepada na'udzubillah kekufuran seperti syiah atau pertumpahan darah seperti khawarij, kita katakan doa adalah ala abu jahannam. Kenapa? Sehingga masalah cap itu bukan tujuan utama. Tetapi bagaimana memahami kaum muslimin bahwa mereka ada bahaya yang kalian jangan sampai terbawa mereka. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Nah, sehingga dijuluki dengan berbagai macam julukan-julukan oleh para ulama berbeda-beda. Ada yang dijuluki dengan mukaffal, ada yang dijuluki dengan mutalawin, ada yang dijuluki dengan na'ab, ini orang main-main, ini orang mencela-mencela mutalawin itu. Dipaham ya? Enam. Nah. kadang begini, kadang begitu, kadang begitu, kadang begini. Itu juga membingungkan umat. Maka kita harus kasih tahu, hati-hati. Ini mutalawin. Atau ini orang la'ab, main-main dalam agama. Kadang begini, kadang begitu, sembarangan. Atau kita katakan mughafal, dia tidak tahu perkara yang bahaya di sebelahnya dan dia tidak tahu perkara besar yang diucapkan oleh sahabatnya, temannya. Dan dia diam seakan-akan tidak tahu. Ini mughaffal. Sehingga kita dengar saja dari para ulama, nasihat mereka kita ikuti. Jangan kita lancang untuk menjuluki dengan istilah baru yang kita bikin sendiri, yang kadang-kadang imma berlebihan, atau malah terlalu rendah. Ya, enggak. Ini sih enggak ada apa-apanya istilah kamu. Istilahnya adalah keliru, khotik. Ini orang mukti. Lah kalau mukti semua orang yang salah mukti. Uh, <laughs> eh, tapi memang menurut saya dia itu salah. Cuma salah, keliru gitu. Mengatakan Syiah adalah saudara kami, musuh kalian, musuh kami juga. Musuh Syiah itu sahabat loh. Kata musuh kalian, musuh kami juga. Ini cuma khotok, akto akta fi masalah. Ini terlalu rendah. Ya barakallahu fikum. Tidak pada tempatnya ini yang naudzubillah ucapan yang besar yang dijuluki oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari. Wathiqa taghutiyah. Yudallalu biha. Seseorang bisa diyudallal, bisa disesatkan karena itu. Karena ucapan tadi. Dikatakan akhto asyik. akhto bas. Ya. Ini kalau dan azam, azam Kenapa rendah kadang-kadang terlalu berlebihan. Hati-hati. Hati-hati. Dalam masalah-masalah seperti itu pun kita harus dengarkan ucapan para ulama sehingga kita terbimbing dengan mereka. Bismillah, apakah orang yang tidak mengikuti program negara seperti pemilihan umum dan yang lainnya tidak termasuk khawarij tidak bisa dikatakan khawarij karena dia sama sekali tidak memerangi penguasa, tidak menentang dalam artian memberontak pada penguasa dan dia tidak mengambil haknya. Titik. Itu kan hak hak suara. Nah, barakallahu fikum. Mungkin malah menyenangkan sebagian mereka. Alhamdulillah kalian nggak ikut. Bisa jadi kan? Malah senang mereka. Barakallahu fikum. Wal minkum. Mohon maaf atas kekurangan-kekurangannya. Semoga Allah memberikan faedah pada kalian dan pada bicaranya.